Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. ikhwan dari kiram, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebuah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi Al-Yamani Hafidahullah Ta'ala. Lanjutan dari judul bab yang kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya masih tersisa. Dua malam berturut-turut telah kita ambil dan ini malam yang ketiga bahwa dakwah ahlu sunnah memberikan peringatan tentang menyerupai orang kafir. Artinya larangan untuk menyerupai orang kafir secara global. Yang wajib adalah justru <clears throat> menyelisihi mereka. Dan ini masuk dalam seluruh aspek beragama, termasuk di dalamnya apa yang beliau telah terangkan kepada kita, Naam demokrasi tatanan bernegara, anutan demokrasi bagian daripada tersebut dengan orang kafir, menyerupai orang kafir. Dan begitu banyak motorot yang ditimbulkan di balik anutan demokrasi dalam satu tatanan negara dan beliau jelaskan kepada kita dengan jelas dan gamblang yang membuat kita begitu paham tentang kebobrokan di balik demokrasi. Namun perlu kita berikan tanbih. Barakallahu fikum. Ada satu hal yang hendaknya kita juga jangan melupakannya. jadi sebagai bahan renungan kepada kita sebagai insan yang beragama, sebagai penganut manhaj sunnah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya demokrasi terlarang dalam agama Islam. Demokrasi yang kesimpulan akhirnya adalah dosa besar. Bahkan Syekh Yahya dalam kitab beliau Mabadil Mufidah menanggapi tentang demokrasi dengan ungkapan beliau yang kurang lebih maknanya adalah ya, kekufuran atau syirik. Karena mengambil hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum satu renungan yang kita ingatkan begitu ikhwah di sini ataupun di luar sana yang mendengar bahwasanya dibalik demokrasi dibalik demokrasi dengan dengan dengan kekeliruannya, dengan pemahamannya yang salah. Ada angin segar bagi ahlu sunnah wal jamaah. Dari sisi mana kita katakan ada angin segar? Namun juga demokrasi. Kebebasan bagi warga negara untuk menentukan pilihan. Baik itu berkaitan dengan kepercayaan, anutan agama, atau jalan hidup yang dia pilih demokrasi yang terkadang kita jumpai dari sebagian negara-negara Islam, negara-negara yang menisbahkan diri kepada Islam, antara dengan mayoritas penduduk agamanya Islam, atau berpenganut syariat Islam pada sebagiannya. Kita tidak jumpai di sana kebebasan dalam memeluk sunnah. Nah, Artinya kalau kita bandingkan sebagai negara yang berpenganut mungkin bukan demokrasi dan kita yang beri demokrasi. Kita diberikan kebebasan oleh mangku jabatan, oleh pihak yang berwenang dalam kenegaraan untuk menggunakan pakaian, nah berpenampilan dengan bebas, namanya juga demokrasi. Wajar di sebagian negara, bahkan itu negara Islam, Berita yang sampai ke telinga kita bahwa pemerintah melarang rakyatnya secara umum bahkan seandainya di beragama Islam terlarang untuk memelihara jenggot untuk memakai cadar kalau dijumpai akan dikenakan sanksi kalau didapati akan dikenakan sanksi entah yang ringan atau berat tergantung dari pemerintah setempat jadi ini kita katakan bahwasanya nah Demokrasi kita ingkari dengan lubuk hati kita yang paling dalam. Kita simpulkan bahwasanya demokrasi sisi syariat. Namun satu hal perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Demokrasi pada sebagian sisi juga ada angin segar. Kalau kita menilik kembali ke 20 atau 30 tahun yang silam, ketika demokrasi mungkin tidak setransparansi zaman sekarang, apalagi setelah reformasi zaman rezim Orde Baru. Terkadang bukan majelis taklim seperti ini tidak tidak tidak sebebas apa yang kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Terkadang terciduk, terkadang dicurigai. Belum tentu orang mau mau, mau memakai enam sorban di atas kepala dengan bebas. Belum tentu orang mau memelihara jenggot dengan panjang secara bebas di zaman tersebut. Salah-salah dituduh radikal, terorisme, dan semisalnya. Yang ini kita katakan bahwasanya naam ada angin segar bagi penganut dakwah sunnah di balik aturan demokrasi. Jangan ke kita yang yang mungkin terlihat naam kebaikan memegang agama. Bahkan pada sebagian pemahaman juga diberikan kelonggaran orang berjalan di luar sana dengan enam telanjang, terbuka aurat ketika diingkari mereka demokrasi. Kenapa kalian mengingkari demokrasi? Terserah kita. Nah, dan tidak ada tidak ada aturan dalam dalam larangan akan hal tersebut. Inilah dia yang kita ingin berikan tanbih barakallahu fikum jami'an. Artinya dibalik dibalik demokrasi yang rusak kita dapati angin segar. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan tatanan aturan demokrasi, ada satu hal di balik itu juga yang diingkari oleh ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Wa min nidhamid demokratiya al-intikhabat allati hiya tashabbuhun bil kuffar. Dan di antara tatanan demokrasi adalah pemilihan umum. Nah, dalam menentukan, dalam memilih kepemimpinan, metode demokrasi, menganut anutan pemilihan umum. Jadi pemimpin langsung dipilih oleh rakyat. Kemudian keputusannya ditentukan dengan suara terbanyak. Beliau katakan bahwasanya alutan ini adalah tasyabbuhun bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Nah, kalau gitu, kalau begitu hukumnya adalah haram. Kalau satu ini kita saja simpulkan bahwasanya ini adalah tasyabbuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir, kalau begitu hukumnya haram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Iqtida Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Beliau menyimpulkan tentang hukum paling minimnya tasyabbuhun bil kufar adalah haram. Paling tingginya ada yang sampai togut, ada yang sampai kufri, ada yang sampai syirkiyah. Paling minimnya adalah haram. Karena begitu banyak dalil yang datang baik itu dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah SAW untuk menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang kafir adalah terlarang. Yang wajib adalah menyelisihi mereka. Inilah dua hal ini. Menyerupai dan menyelisihi. Menyerupai orang kafir hukumnya haram, menyelisihi orang kafir hukumnya wajib. Demokrasi haram, metode memilih pemimpin dengan pemilihan umum yang bagian daripada tatanan demokrasi juga hukumnya haram. Watashabuhu bihim la yajuz. Menyerupai mereka adalah perkara yang tidak boleh. Malam ini haram. Telah terdahulu landasan hukumnya. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Wa man tashabbah biqaumin fahuwa minhum." Hadis Ibn Umar. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia bagian daripada mereka. Nah, wa man tashabbaha biqaumin huwa minhum. Wa fiha dararun 'azimun 'alal muslimin dan di dalam tatanan demokrasi terkhususnya pemilihan umum terdapat doror yang besar bagi kaum muslimin ada dorornya. Nah, jika jikalau saja tidak ada dorornya, hanya satu-satunya adalah disebutkan bahwa bahwasanya menjadi si atau tidak menyerupai orang kafir. Cukup kita katakan itu adalah haram. Tidak boleh untuk diamalkan, tidak boleh untuk dipraktikkan. Tidak boleh untuk diadopsi oleh kaum muslimin. Apalagi bila sebutkan kepada kita penukilan bahwa dibalik tatanan pemilihan umum yang merupakan bagian daripada agenda demokrasi, begitu banyak doror yang bisa ditimbulkan. Dan semuanya adalah dosa besar. Semuanya yang disebutkan di sini adalah dosa besar. wamin min ad di antara kemudorotannya di antara kemudorotannya Artinya ini kita kaji barakallahu fikum. Perhatikan kajian kita adalah kajian manhaj. Nah, kajian akidah. Artinya mau tidak mau harus mau, ridho tidak ridho harus ridho. Dan dalam pembahasan ini, dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan manhaj, kita katakan beda dengan pembahasan fikih ya artinya tidak ada tidak ada perselisihan di dalamnya, satu pendapat. Bukan seperti pendapat Nah, Dalam kajian-kajian fikih ya ada perbedaan pendapat. Dalam sholat boleh seperti ini, boleh seperti itu. Gerakan sholat seperti ini, seperti itu. Dalam masalah fikih ya, ada ada perbedaan pendapat. Namun dalam pembahasan akidah tidak ada. Dalam masalah manhaj tidak ada. Satu pendapat. Kalau sudah haram, haram. Tidak boleh untuk diamalkan. Nah, karena penyelesaian terhadap akidah, ter, penyelesaian terhadap manhaj, konsekuensinya adalah, nah, kalau tidak paham, kafir. Kalau salah paham apa? Mubtadi. Jadi tidak ada toleransi kekeliruan dalam manhaj atau akidah. Makanya siapa yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah inilah ciri-ciri mereka. Siapa yang mengaku bagian daripada dakwah ahlu sunnah inilah amalan-amalan mereka. Hendaknya ada pada diri mereka. Allah musta'an. Umur anak pribadi lebih dari 30, hampir mendekati 40. Belum pernah satu kali pun ikut coblos. Alhamdulillah. Mungkin sebagian ikhwan pernah beberapa kali. Dari masa-masa yang nah sebelum dia tentang ilmunya pernah ikut dalam dalam ikut coblos. Setelah kajian ini, setelah memahami tentang ternyata di balik intikhabat pemilihan umum ternyata doror di sini hanya dosa besar seluruhnya. Nah, insya Allah tidak terulang kembali. Apalagi tahun demokrasi di depan mata, tahun depan. Hitungan bulan. Kata beliau, wamin ad-darariha dan diantara kemudorotannya, musawatu ahlil haq, nah, musawatul haqqi bil batil, wal muhik bil mubtil, hasbal aktsariyah. Penyamarataan antara kebenaran dan kebatilan serta pemikul kebenaran dan pemikul kebatilan. Dengan cara voting suara terbanyak. Jadi di sini bukan lagi lihat bahwasanya dia muslim atau kafir, siapa yang terpilih dia yang enam siapa yang suaranya terbanyak dia lah diangkat. Tidak peduli dia muslim atau kafir, tidak peduli dia ahli sunnah atau ahli bid'ah, tidak peduli dia fasik atau enam orang melakukan ketaatan. Tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Di sini tidak dilihat lagi tentang hak dan batilnya. Jadi standarisasi dan pemilihan umum bukan al hak yang kita harus pilih, bukan batil yang harus kita tinggalkan. Siapa yang terpilih dialah. Ridho, kita harus ridho. enam dan ini ini barakallahu fikum jami'an. Dosa. Beliau telah menyebutkan beberapa landasan hukum dalam hal ini. naj'alul muslimin kal mujrimin Nah, apakah apakah boleh kami menjadikan antara muslim dan mujrim dalam keadaan sama? Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, man kana mu'minan kaman kana fasiqun la Apakah orang mukmin dan orang fasik sama? Allah katakan la yastawun, tidak sama. Ya jangan disamakan, namun demokrasi menyamakan, pemilihan umum menyamakan. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Masuk sebagai kandidat enam Calon yang mencalonkan diri ada dalamnya yang tidak paham terhadap agama. Ada mungkin bahkan yang tidak sholat sama sekali mengaku muslim. Ada juga yang pelaku kemaksiatan bahkan terang-terangan. Nah, di awal-awal pemilihan umum saja ketika kampanye menyorakan Islam. Jalan satu dua tahun terciduk korupsi. Wallahu musta'an. Berikutnya kata sang penulis lagi di antara kemudaratan yang ada di pemilihan umum. Watadiul wala'i wal bara' menelantarkan wala dan bara' yang sahih. Wala artinya kecintaan, bara' artinya benci. Dan ini bagian daripada ideologi kaum muslimin bahwasanya seseorang menjunjung tinggi nilai-nilai wala dan bara. Artinya, wala yang tepat adalah kita serahkan lillahi taala. Bara yang tepat adalah kita serahkan lillahi taala. Benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Namun dalam dalam dalam pemilihan umum bukan demikian. Wala dan barunya sempit. Dari sisi ah, siapa yang satu partai dengan kita, nah kita jadikan teman. Meskipun mungkin beda agama, beda manhaj. Barang siapa yang lain partai, meskipun satu agama, dia musuh. Nah, ada istilahnya di di pemerintahan koalisi oposisi. Tapi kalau kita koalisi meskipun beda partai, meskipun bahkan beda agama, nah kita teman, kita sahabat. Tapi kalau oposisi terkadang partai Islam dengan partai Islam yang lainnya oposisi. Karena beda visi dan misi. Satunya di dalam pemerintah satunya di luar. Akhirnya bermusuhan. Padahal sama-sama agama Islam. Dan ini juga dosa besar. Ini juga dosa besar. Baru dua poin tentang penyelesaian terhadap syariat. Hal-hal yang terkandung di dalam pemilihan umum. Ngeri, belum lagi belum lanjut kepada kita hal-hal yang lainnya. Bahkan terkadang yang mirisnya walak dan baroknya. Bahkan terkadang terjadi dalam keluarga. Berantem. Suami partai A, istri partai B. Ribut. Wala dan barok yang sempit bahkan terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Mungkin sang istri ikut bapaknya, partainya A. Suaminya masuk di partai B, ribut. Karena beda partai. Wa tamziku syamlil muslimin. Mencabik-cabik kesatuan kaum muslimin. Dan betul. Nah, untuk dihitung saja partai yang ikut dalam pemilihan umum yang mengatasnamakan agama Islam lebih dari satu. Bingung kaum muslimin mau pilih yang mana? Ini Islam yang itu Islam. Yang sana Ka'bah, yang ini bintang, bulan. Ada lagi bulan buku Bombe, Islam juga. Nah, bingung kaum muslimin. Ini Islam, ini Islam. Kata beliau di sini, watanziku syamlil muslimin, mencabik-cabik kesatuan kaum muslimin. Karena kalau sudah beda partai pasti bermusuhan, masing-masing mengunggulkan kandidatnya. Wa ilqa'il adawati wal baghdha'i wat tahazzubi wat ta'assubi bainahum Nam ilqail adawah. Ilqa nam afwan. Wa ilqail adawati wal baghdha'i wat tahazzub wat taasubi bainahum. Saling menebar permusuhan dan kebencian serta pengelompokan dan fanatisme buta sesama mereka. Nah, bahkan dalam dalam dalam waktu yang sangat singkat terkadang terheran-heran orang melihat demokrasi Tadinya ketika beda partai bermusuhan. Kemudian seketika salah satu partai naik, partai yang lainnya taruhlah oposisi, diberikan jabatan, kedudukan, akhirnya berteman, bersahabat. Artinya untuk menjadikan seseorang itu teman, enam, kawan ataupun lawan dalam demokrasi tidak punya, tidak punya aturan aturan tertentu. Al-Muhim ketika bisa memenuhi isi kantongnya, isi dompetnya, kamu kawanku, meskipun beda partai. Dan kebalikannya. Pengelompokan, fanatisme buta, nah ada semuanya di sana. Wal gish, wal khira, wal ihtiyal, wal Ini juga kecurangan, tipu daya, penipuan, ada semuanya di sana janji-janji manis di awal kampanye. Ketika sudah terpilih lupa dengan janjinya. Nah, tipu daya. Lagian kalau kita mau jujur, barakallahu fikum jami'an. Taruhlah legislatif atau pilkada. Nah, gubernur bupati. Kalau orang mau jujur mengatakan bahwasanya gajinya sama dengan PNS. Meskipun berbeda tingkatan-tingkatannya. Mungkin lebih lebih lebih besar pendapatan per bulannya wira swasta. Namun terheran-heran terkadang terkadang Nah, mereka memperebutkan untuk dapat posisi tersebut sampai menggelontorkan harta yang mungkin bunyinya ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk mendapatkan satu posisi kursi tersebut. Nanti karena mereka mereka mereka meyakini bahwasanya tempat tersebut menjanjikan. Artinya dipertanyakan apa yang mereka lakukan selama mereka menjabat. Padahal gaji regulernya, nah kita katakan mungkin sama dengan guru atau lebih sedikit karena memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Intinya penipuan, tipu daya, kecurangan, kedustaan ada di dalamnya. Dan hanya ahlu sunnah yang memahami lebih detail tentang hal-hal semacam ini. Karena sebagian orang di luar sana menuding ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah la ya'rifuna fikhal waqi'. Mereka tidak ketahui tentang realita. Yang mereka pelajari hanya apa yang ada di balik rok wanita berupa darah haid darah nifas. cuma itu yang dikaji oleh ahlu sunnah. Wailah tidak ahlu sunnah juga mengkaji tentang hal-hal semacam ini. Bahwasanya di dalam pemilihan umum begitu banyak terornya. Di antaranya apa telah kita baca. Karena kita tahu kita tidak mau terjun ke dalamnya. Karena kita tahu bahwa itu adalah berbahaya bagi diri pribadi, agama, dan juga umat. Makanya kita tidak mau. Berikutnya lagi di antara kemudorotan yang ada di dalam pemilihan umum. Wa diyaul awqati wal amwal. Menghambur-hamburkan harta dan juga waktu. Nah, bukan main. Masa-masa kampanye beberapa hari diberikan batasan hanya hitungan hari masa-masa kampanye. Subhanallah, uang yang begitu enam yang keluar begitu banyak, mulai dari spanduk, baliho, baju, operasional, logistik, semuanya keluar. Padahal ujung-ujungnya baju yang dipakai hanya satu atau dua hari saja, habis kampanye, mungkin setelah itu dijadikan lap di rumah, lap kaki, keset, dan semisalnya. Dan bukan sedikit, disiapkan bendera, spanduk, baliho. Kalau semuanya itu na'am barakallahu fikum jami'an harta, harta yang digunakan. Padahal ini terlarang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Inna unasan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun nar al qiyamah." Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna unasan sesungguhnya umat manusia, beberapa orang, yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq menghambur-hamburkan harta Allah bukan dengan haknya apa ganjaran dari Allah kepada mereka falahumun nar qiyamah bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat nah menghambur-hamburkan harta meskipun punya engkau engkau dapati dengan jerih payah engkau tapi bukan berarti seenak kita mau menghambur-hamburkannya pada perkara-perkara yang tidak penting Eh, Syekh Yahya bin Allah Ta'ala ketika beliau menerangkan tentang enam pembahasan seperti ini, pemilihan umum, beliau menyebutkan ada satu amsal dari Sya'biyah Yamaniyah. Dari sebagian orang Yaman mengatakan dengan dengan fitrah dia yang bersih, kalau di dalam rumah ketika terdapat gambar makhluk bernyawa, malaikat enggan untuk masuk di dalamnya, ketika di dalam rumah terdapat gambar makhluk bernyawa, malaikat enggan masuk ke dalamnya. Kalau begitu, semasa kampanye, malaikat tidak turun ke permukaan bumi. Nah, karena apa di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum ditempatkan. Nah, isinya gambar kandidat ini, kandidat ini, calon ini, calon ini. Coblos nomor satu, coblos nomor dua, pasang gambar laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya. Ada warna merah, ada warna kuning. Nah, penuh. Satu negeri, satu negara penuh dengan gambar yang mengatakan demikian. Kalau kalau memang betul bahwa di dalam rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak akan masuk. Kalau begitu semasa pemilihan umum dari kampanye, nah malaikat tidak akan turun ke permukaan bumi. karena gambar penuh, setiap sudut kota ada. Dan ini bagian juga, beliau tidak sebutkan di sini bagian daripada kebobrokan yang ada di dalam pemilihan umum adalah naam gambar makhluk bernyawa. Wahidaru hasyamatin nisa meruntuhkan kehormatan wanita dan ini juga kita katakan bahwa nah khususnya untuk kursi legislatif diberikan jatah untuk perempuan 30% dari jumlah kursi yang ada. Ini berlaku untuk di pusat dan juga di daerah. Dan ini betul meruntuhkan kehormatan wanita. Tidak ada kehormatan bagi wanita ketika terjun ke panggung demokrasi. Baik itu sebagai kandidat ataupun sebagai kader partai ataupun sebagai tim sukses atau bagian daripada penyelenggara pemilihan umum KPU, seluruhnya. Nah, seluruhnya itu bagian daripada meruntuhkan kehormatan kaum wanita. fi ulumi syariati wa ahliha. Dan ini juga meruntuhkan kepercayaan dalam ilmu Islam, ilmu syariat Islam dan juga penganutnya, pemikulnya. Jadi orang tidak lagi percaya dengan ulama Bahkan ulama juga Allah musta'an mengatasnamakan ulama masuk masuk dalam bagian bagian daripada demokrasi, tim sukses. karena dijadikan juga sebagai pembicara narasumber ketika ikut dalam dalam kampanye. Dan itu semuanya meruntuhkan syariat Islam. Menentukan kepercayaan umat. Bahwasanya ternyata ulama juga yang mereka cari adalah naam rupiah ini antara apa yang beliau sebutkan kepada kita dan beliau sebutkan di catatan kami bahwasanya ini adalah penukilan dari kitab Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri dan kitab beliau Al-Mabadiul Mufidah. Ini beliau nukilkan di sana. Nah, meskipun beliau tidak menyebutkan secara keseluruhan, wailah apa yang beliau sebutkan kepada kita, insya Allah cukup dan membuka pemahaman dan wawasan kepada kaum muslimin secara umum demikian juga ahlu sunnah secara khusus tentang Ternyata di balik inti khobat atau pemilihan umum yang merupakan tatanan bagian daripada enam aturan main demokrasi adalah kemudorotan. Di dalamnya terdapat dosa besar, bukan cuma satu, bahkan banyak sekali. Apalagi ketika penyelenggaraannya. Nah, dan ini adalah rahasia umum, setu, semua orang tahu tanpa ada yang mengingkari. Diingkari pun tidak ada gunanya. Bahwasanya mal politik. Ada istilahnya serangan fajar dan seterusnya. Al-muhim tidak ada manfaatnya. Nah, pemilihan umum tidak ada manfaatnya. Makanya kita katakan dengan dengan kajian yang telah kita sampai pada titik ini bahwasanya nah, pemilihan umum adalah haram. Ikut terjun ke dalamnya juga adalah haram. Tidak ada alasan yang tepat dari sisi syariat untuk ikut dalam panggung demokrasi. Karena terkadang sebagian orang karena ketakutannya, karena ketakutannya dikatakan bahwasanya enam kalau tidak ikut pemilihan umum terkadang dituding macam-macam atau dijadikan gunjingan oleh masyarakat sekitar. Akhirnya dia mencari cara bahwa enam dia masuk ke bilik coblos. Al-Muhim dia hadir ke tempat tersebut meskipun dia tidak memilih salah satu dari kandidat yang ada atau partai yang ada. Nah, hanya dengan tujuan untuk terhindar dari tuduhan-tuduhan radikalisme masyarakat atau pemerintah. Akhirnya mereka datang. Tidak ada, tidak ada alasan untuk datang ke enam tempat tersebut. Tidak ada alasan syar'i yang membolehkan untuk ikut dalam untuk terjun dalam panggung demokrasi. Pernah kita lewati bahwa barakallahu fikum jami'an di antara tanda-tanda orang-orang mukmin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah alladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama Nah, alladzina la yashhaduna zur. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang tidak ikut menyaksikan kedustaan. Dan apabila mereka melewati satu kaum yang melakukan kedustaan, qulu salama. Dan mereka pergi dan meninggalkan majelis tersebut. Makanya tidak boleh untuk datang bahkan ke tempat diselenggarakannya pemilihan umum. Entah coblos atau tidak coblos. Karena sebagai mereka Nah, bahkan bahkan mencoreng nama baik nama baik ahlu sunnah dengan kostum jubahnya mungkin terkadang digunakan imam imam adalah kostum adalah ahlu sunnah wal jamaah datang ke enam tempat pemungutan suara TPS masuk ke dalam bilik coblos al-muhim dia katakan aku tidak coblos aku cuma hadir sama saja hadir juga tidak boleh hukumnya adalah haram Adapun dari dai-dai sebelah yang mengaku ahlu sunnah ternyata mereka adalah ahlu bid'ah. Hakikatnya membuktikan akan hal tersebut. Fakta dan realita membuktikan akan hal tersebut. Nah, mereka berseberangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mereka mengatakan golput haram. Kita katakan pemilu haram, mereka katakan golput haram. al musta'an. Nah, kalau kita kalkulasi tentang seluruh firqa yang ada, wallahi cuma ahlu sunnah yang bersih tangan mereka dari hal-hal semacam ini. Cuma ahlu sunnah saja, yang lainnya semuanya terjerumus. Dan ingat bahwasanya yang kita kaji adalah tanda-tanda, ciri-ciri, karakter, simbol, identitas ahlu sunnah. Tidak ikut dalam pemilihan umum. Kata beliau berikutnya lagi, وَتُحَدِّرُ النَّاسَ مِنَ الْمُضَاهَرَاتِ wal idrobat wal itisomat fahiyakullaha kullaha mustawradatun min ada'il Islam. Beliau katakan di sini juga. Bahasanya ahlu sunnah wal jamaah memberikan peringatan kepada umat manusia dari demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan, apapun istilahnya semuanya masuk ke dalamnya. Tidak ada. Mau melakukan kritikan kepada pemerintah, lakukan dengan santun sesuai dengan anjuran dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya hak untuk menasihati para pemerintah. Itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adinun nasihat kata beliau. Agama adalah nasihat. Kepada siapa? Nasihat diserahkan di akhir hadis kata beliau wali aimatil muslimina wa amatihim. Ya, nasihat juga diperuntukkan kepada para pemimpin. Namun dengan cara yang dianjurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada penunjuk rasa, demonstrasi turun ke jalan, nah berorasi, hal itu tidak. Ahlu sunnah wal jamaah memberikan peringatan bahwasanya ahlu sunnah tidak melakukan hal tersebut. Ini semuanya fahiyakulluha kulluha mustawraratun min a'da'il Islam, diadopsi dari nah, musuh-musuh Islam. Diambil dari sana, datang dari sana. Dan yang paling pertama kali melakukan mudaharat, yang paling pertama dalam sejarah Islam yang melakukan unjuk rasa, demonstrasi merongrong kepemimpinan adalah kaum Khawarij ketika mereka nah, mengkritik Utsman bin Affan. Mereka datang ke rumah pribadi atau nah, rumah kediaman uh, jabatan Utsman bin Affan, kemudian mereka mengepung. Diberikan salah satu dari tiga pilihan, artinya dia diancam. Bahwasanya engkau turun dari kursi kepemimpinan khalifah atau engkau mengangkat mereka menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti engkau atau tidak pilihan yang ketiga adalah opsi yang ketiga kalau tidak kita yakin kita bunuh engkau. Nah, dan dia tidak memilih dua opsi yang pertama. Akhirnya dia dibunuh. Dia dibunuh. Dan itu hasil daripada ini dia unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan dari kaum Khawarij yang datang dari dari dua negara besar ketika itu, dari dua negeri besar, dari Irak dan dari Mesir. Mereka kumpul di kota Madinah. Dan semenjak itu, nah masuknya demonstrasi di dalam agama Islam dan sampai sekarang tidak terangkat masih dilakukan oleh nah orang yang mengaku agama Islam. Boleh katakan di sini bahwasanya ini adalah diadopsi oleh kaum muslimin diambil dari musuh-musuh agama Islam. Wasallakan Nabi sallallahu alaihi wasallam id dan telah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la atau tattabi tabi'tumuhum pasti kalian akan mengikuti tapi kan pasti karena datang dua penegasan lam taukid di awal dan nun di akhir fi'il pasti kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sahal, sahasta demi sahasta. Sampai-sampai jikalau mereka masuk ke dalam lubang bob, niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Mengikuti mereka. Nah, hadis ini terulang dua kali dalam bab yang sama. Bahwasanya Nabi SAW telah memberitakan sekitar 14 abad yang silam. Bahwasanya umat ini akan mencontoh. Dan itu pasti. Sesuai dengan apa yang beliau beritakan dan kita rasakan di abad kita sekarang ini. Bahkan dalam tatanan bernegara, yang dianut oleh negara yang berpenduduk mayoritas agama Islam juga ternyata tidak lepas dari tasyabur dengan orang kafir tentang demokrasi. Wallahu musta'an. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarokah ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan judul bab yang baru. Insyaallah lain waktu. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu